بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <clears throat> كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد <clears throat> Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pembahasan <clears throat> khusus tentang Salatul Idain. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan masalah yang kedelapan Sekaligus ini masalah yang terakhir dalam pembahasan salat al-Aidain yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam salat al-Id dan sunnah-sunnah ketika di hari raya. As-sabi'ah yang ketujuh Wa yusannu kasratu dzikri wa bitakbiri wa tahlil dan disunahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah yaitu dengan <clears throat> melafatkan takbir dan juga <clears throat> melafatkan tahlil atau zikir-zikir yang lain. Di hari raya disunahkan untuk memperbanyak zikrullah. Yaitu dengan takbir dan tahlil. Liqaulihi ta'ala <clears throat> dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Syahid walitukabbirullah dan hendaklah kalian mengagungkan Allah bertakbir, itu berzikir kepada Allah <coughs> atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. <coughs> nikmat bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa ataupun qiyamul lail, salat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. At-takbir wa tahlil disunahkan di hari raya bahkan sebagian para ulama <coughs> menyebutkan <coughs> juga di malam hari raya. Kapan dimulai takbir? <coughs> Adapun takbir Idul Adha maka <clears throat> dimulai dari sejak tanggal 9 hijjah yaitu hari Arafah. Sudah mulai <clears throat> memperbanyak takbir sejak hari Arafah. Kemudian kapan berakhirnya? <clears throat> berakhirnya adalah ketika matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah. Hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Dengan selesainya hari-hari tasyrik maka selesai pula waktu untuk eh, memperbanyak takbir <clears throat> Adapun <clears throat> di hari raya Idul Fitr Juga ikhtalafa al ulama berselisih para ulama tentang kapan dimulainya. Sebagian mengatakan dimulai <coughs> dari sejak matahari tenggelam di malam hari raya. Jadi <coughs> dimulai dari maghrib atau ba'da maghrib. Sudah mulai bertakbir. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. <coughs> Kemudian pendapat yang kedua mengatakan takbir di hari raya Idul Fitri dimulai sejak eh, hendak berangkat menuju ke musola, hendak berangkat menuju ke tempat sholat. Jadi dimulai sejak habis sholat subuh baru dimulai takbir di hari raya Idul Fitr. Dan ini pendapat yang kedua, <clears throat> pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, <clears throat> mayoritas para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelah mereka. Bahwasanya takbir di hari raya Idul Fitri dimulai sejak eh, ba'da sholat subuh ya, ketika hendak pergi ke musola ke tempat dilaksanakannya sholatul id. <coughs> Kemudian <coughs> Kapan berakhirnya? <coughs> Adapun berakhirnya takbir pada hari raya Idul Fitr adalah dengan dilaksanakannya sholat al-id. Setelah selesai sholat id maka selesai pula naam takbir ya, yang dikumandangkan di hari raya. Kemudian apa lafaz takbirnya? Ada beberapa <clears throat> lafaz datang dari para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. <clears throat> Dan tidak ada satu riwayat pun tentang lafaz takbir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang adalah dari beberapa para sahabat <coughs> dan lafaz takbir mereka berbeda. Seperti lafaz takbirnya Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan lafaz takbirnya Abdullah bin Abbas, Naam dan sahabat yang lainnya. Ada yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus mengulang-ulang ini. Dan takbir ini sudah mencakup takbir dan tahlil. Ya. <coughs> Karena ada kata la ilaha illallah. <coughs> Makna tahlil di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Makna takbir adalah mengagungkan Allah, Allahu akbar. Ya. <coughs> ada dengan lafaz Allahu akbar kabira Allahu Akbar wa ajal ila akhir Naam at-takbir Dan lafad-lafad yang lain InsyaAllah akan kita datangkan lafad-lafadnya secara sempurna Beserta riwayatnya pada pertemuan yang akan datang <clears throat> Sehingga Dianjurkan Untuk kaum muslimin melafatkan takbir yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan tidak membuat bentuk bentuk takbir sendiri. Yeah. <coughs> Lebih utama bagi seorang muslim untuk <clears throat> mengumandangkan takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat Nabi. Kalaupun tidak hafal takbir atau lafaz takbir yang datang dari para sahabat <clears throat> maka boleh baginya hanya sekedar <clears throat> bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya. Atau dengan disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Tiga kali, tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Al-Muhim Lafat takbir ya. Atau sekali-sekali Allahu Akbar Dan seterusnya Dan ini diperbolehkan Bagaimana <clears throat> yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. <clears throat> Sehingga bagi yang tidak hafal lafaz takbir yang datang dari para sahabat <clears throat> boleh dengan lafaz takbir yang umum. Ya. Walaupun dia hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah dan seterusnya. Dan lafaz takbir ini dibaca oleh masing-masing. Dibaca oleh masing-masing. Tidak dipandu oleh uh, apa? pimpinan pemandu suara melainkan masing-masing. Naam. Bertakbir. <clears throat> Adapun takbir secara berjamaah dipandu pemandu suara, ya, suara yang serentak bareng. Kalaupun ini mungkin secara sekilas bagus, ya, eh, rata, tertib, serentak ya suaranya dan seterusnya. <coughs> Ini jika akal kita yang kita kedepankan. <coughs> Namun agama ini dilandaskan dengan ad-dalil. Dalil. Syariat dilandaskan dengan adillah dari kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma'. <coughs> Dan sangat memungkinkan di zaman Rasulullah ya, dibuat takbir secara berjamaah ya nggak ada yang menghalangi bisa sangat memungkinkan tetapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat <coughs> ridwanullah alaihim ajma'in ya. sehingga melakukannya pada zaman sekarang adalah <coughs> termasuk perkara yang diada-adakan di dalam agama membuat cara yang seperti demikian secara berjamaah ya, <coughs> adalah cara-cara yang tidak ada contohnya dari para pendahulu Islam Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajma'in kalau seandainya itu baik pasti dan pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya nggak akan terluput jika itu adalah kebaikan. Maka untuk melafatkan atau mengumandangkan takbir adalah naam masing-masing. Masing-masing mengumandangkan takbir tanpa harus dipandu oleh pimpinan pemandu suara. Kemudian dikatakan di sini wa yajharu bihir rijal fil buyut wal masajid wal aswaq. Kaum lelaki mengeraskan takbir mengeraskan bacaan takbir <coughs> baik di rumah <coughs> ataupun di masjid-masjid atau di pasar-pasar atau sambil berjalan Ya. Nah, melafatkan takbir dengan dikeraskan suaranya. Wa yusiru bihin nisa adapun wanita, maka mereka melirihkan suaranya. Cukup didengar oleh dirinya sendiri, ya. Atau cukup didengar oleh para mahrom-mahromnya Atau sesama wanita Ya. Tidak dengan mengangkat suaranya Ya demikian bukan karena suara wanita itu aurat bukan ya. Akan tetapi apa? Seddu zari'ah Menutup pintu-pintu fitnah Ya Ketika wanita melantunkan suaranya yang merdu Terdengar ya Oleh lelaki apalagi bujangan ya. Bisa bahaya ada nyetrum nanti ya. Ada setrum Ada setrum mendadak wah suaranya indah, masya Allah. Ya. Mulai syaitan main di situ. Ya. Maka wanita tidak mengeraskan suaranya, <coughs> melainkan cukup didengar oleh <coughs> dirinya sendiri atau sesama wanita atau sesama mahromnya. Sebagai tambahan faedah eh, riwayat atau dalil <clears throat> yang dijadikan dasar oleh jumhur mayoritas para ulama tentang mulai takbir di hari raya Idul Fitri adalah ketika berangkat menuju ke tempat sholat ya. adalah riwayat Abdullah bin Umar <clears throat> ini menjadi dasar kuat jumhur Riwayat Abdullah bin Umar <clears throat> bahwasanya beliau Abdullah bin Umar keluar di pagi hari di hari raya Id ya, menuju tempat sholat Id ya, sambil bertakbir dan mengangkat suaranya sampai datang imam sampai datang imam untuk melaksanakan sholat al-Id. <clears throat> Riwayat tadi ada dalam Musonnaf Ibnu Abi Syaibah. <clears throat> Taib ini sekilas tentang at-takbir wa tahlil di hari raya al iyid <clears throat> Dan hendaknya kaum muslimun tidak meremehkan takbir dan tahlil ya, di hari raya. Baik ketika dia di jalan ya, sambil berangkat ke musola atau dia berada di masjid ya, atau dia di rumahnya dengan keluarganya hendaknya juga memperbanyak takbir dan tahlil. Nah, karena disunahkan di hari raya untuk memperbanyak takbir dan tahlil. <coughs> untuk laki-laki dikeraskan dan wanita dilirihkan. <coughs> Sehingga hendaknya tidak tersibukan dengan kalam-kalam yang tidak bermanfaat atau cerita-cerita yang tidak bermanfaat ya atau obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Ya. Hendaknya mereka masing-masing memperbanyak takbir dan tahlil. Jangan sampai terluputkan. Nah, sebagian kadang lebih asik ngobrol, ya. Nah, daripada <clears throat> memperbanyak takbir dan tahlil. Kemudian asaminah as yang kedelapan <coughs> Mukhalafatut tariq disunahkan untuk menyelisihi jalan berangkat. Fayadhab ilal id min tariqin wa yarji' min tariqin akhar. Maka pergi ke tempat salat id dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lainnya. Ya, ini sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah li hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal id khalafat tariq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau di hari raya Id ya, maka beliau menyelisihi jalan berangkat. <coughs> Yaitu berangkat dari satu jalan, pulangnya dari lewat jalan yang lain tidak dengan jalan yang sama. <coughs> Tentunya ini bagi mereka yang punya alternatif dua jalan. <laughs> Kalau jalan cuma satu ya, nah lewat mana lagi? Ya. <coughs> nah, <coughs> riwayat ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kenapa disunahkan untuk menyelisihi jalan? Nah. Apa hikmahnya? Nah. Di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita tahu hikmahnya atau tidak, ya. Nah, kita diperintahkan untuk tetap mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun kita nggak tahu hikmahnya apa. Nah, karena akal kita terbatas. Ya Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan <clears throat> beberapa hikmah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dikatakan di sini wakilah fil hikmah min dzalik ada yang mengatakan <clears throat> hikmah menyelisihi e, jalan berangkat ya. Di antaranya adalah liyashhadalahu tariqani jami'an. Di antara hikmahnya adalah agar supaya dua jalan ini semuanya jadi saksi. Jalan ini jadi saksi, jalan itu juga jadi saksi. Semakin banyak saksi semakin bagus, semakin kuat. Wakila ada yang mengatakan juga idhari syairatil Islam fihima. Karena dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam di dua jalan tersebut berangkatnya untuk menuju tempat sholat id ini sudah syiar, apalagi sambil bertakbir dengan mengeraskan suara, ini sudah syiar. Ya. Kemudian demikian pula pulang dari sholat, ya, naam pulang dari sholat id menuju ke rumahnya, <coughs> ini juga syiar <coughs> Islam, syiar al Islam. Wakil dari ada juga yang mengatakan selain itu. Nah. <coughs> Alhasil kita ketahui hikmahnya atau tidak, maka sunnah Rasulullah SAW tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Nah. <coughs> Kemudian <coughs> yang terakhir wala ba'sa atinas nas ba'dhum ba'dha yaumal 'id. Dan tidak mengapa ya. manusia melakukan tahniah. Sebagian mereka mengucapkan selamat kepada sebagian yang lainnya di hari raya Id. Bagaimana ucapannya? Bi an yaqula li ghairih yaitu <coughs> seseorang dia mengucapkan kepada yang lainnya taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal atau taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal semoga Allah menerima amal soleh kami dan amal soleh kalian <coughs> jadi bertemu saling mendoakan semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh anda <clears throat> Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang seperti ini dahulu dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Jubair bin Nufair yang dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti <clears throat> dalam kitabnya Wusulul Amani bi Usulit Tahani. Beliau membawakan riwayat ini Jubair bin Nufair Berkata Jubair bin Nufair, <clears throat> "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum." Kata Jubair bin Nufair, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu di hari raya Id, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, "Taqabbalallahu minna wa minkum." Nah, enam Naam. <clears throat> diperbolehkan <clears throat> bagi kaum muslimin untuk <clears throat> saling naam mengucapkan tahniah di hari raya Al-Id. Nah. Kemudian ma'a izharil basyasyati wal farahi fi wajhi man yalqah. Nah. Mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum ya. sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, ketika hari raya ini disertai dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya. Disertai dengan menampakkan wajah yang berseri-seri dan gembira. Ya. Nah, jangan di hari raya apa masam, ya. Nah, sedih. Ya. Nah, Taib, nggak dapat THR, dapat turahan. Ya. <coughs> Nampakkan wajah yang berseri-seri atau gembira ketika bertemu dengan temannya ya. Nah, <clears throat> sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum solihal a'mal. <clears throat> Walaupun Naam <clears throat> dia punya utang banyak ke kita ya, belum dibayar. Nah, jangan nampakkan wajah yang kecut ya di hari raya. Nah, tampakkan wajah yang ceria. Ya, lupakan dulu utangnya. Nah, nah di hari raya. <coughs> Besoknya baru nagih lagi. Baik. <coughs> <coughs> Dan disunahkan untuk memberikan kelapangan, keluasan ya kepada naam e, keluarga dan anak-anaknya. Ya, berikan keluasan ke lapangan dan juga <clears throat> berikan rehat ya untuk badannya. Ya, jadi hari raya rehat. Nah, bukan di hari raya naam seperti itikaf, ya. Nah, taib. Tidak seperti itu, tetapi di hari raya itu adalah <clears throat> rehat menampakkan kegembiraan, kesenangan. Nah, <clears throat> dan memberikan keluasan, kelapangan ya kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, ya. sehingga <clears throat> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ketika itu di hari raya Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau di depan beliau di depan Aisyah ya, ada dua budak yang sedang bernyanyi ya. dengan nyanyian-nyanyian yang <coughs> menimbulkan semangat ibadah ya motivasi untuk berjihad, berjuang dan seterusnya. Ya, bukan lagu-lagu cinta ya dan yang sebagainya bukan. Nah, <clears throat> lagu-lagu yang bisa memotivasi. Nah, dua budak ini nyanyi di depan Aisyah. Nah, dan Rasulullah SAW ada di ruangan itu. Hanya saja beliau apa? Membalikan badannya. Jadi arah badan beli, eh, wajah beliau ke arah sana Aisyah dan e, dua budaknya di arah punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Abu Bakar dan menghardik Aisyah. Ya. Mizmaru syaitan enggan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Bakar. Ada seruling syaitan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Aisyah ini anaknya. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Da'huma ya Abu Bakr. Biarkan wahai Abu Bakar. Ya. Inna hadza iduna sesungguhnya ini adalah hari raya kita. Nah. <coughs> nah. Dari riwayat ini, <coughs> nah, diambil faedah kesimpulan bolehnya memberikan keluasan, kelapangan kepada enam ya, keluarga dan yang lainnya ya. sehingga diantara nyanyian yang boleh adalah nyanyian enam eh, yang dilakukan oleh para wanita ya, di hari raya di hari mereka bersenang ya, atau di hari walimah ya. <coughs> ini nyanyian-nyanyian yang <coughs> diperbolehkan di dalam syariat. Nah, Maka berikan keluasan kepada keluarga. Ya. Sampai-sampai dalam hal masalah nyanyian tadi ya diperbolehkan di hari raya. Dengan nyanyian-nyanyian yang uh, naam tidak mengundang syahwat ya. Naam. <coughs> Nyanyian yang memotivasi untuk menuntut ilmu, belajar, ibadah, jihad dan yang lainnya. Nah, maka berikan tausiah kepada keluarga, tausiah. Mungkin keluarganya pengen piknik kemana, ya. Berikan keluasan. Nah, diantar piknik kemana gitu. Atau mungkin anaknya biasanya dikasih jajan cuma dua ribu, kasih lah hari raya sepuluh ribu lah. Ya, atau dua puluh ribu. Nah. <coughs> Untuk menampakkan kesenangan. Nah, baik. <clears throat> Berikan kepadanya perkara-perkara yang menyenangkan nah, di hari raya. <clears throat> Dan ini sangat dianjurkan berdasarkan riwayat tadi. Ya, riwayat riwayat tadi. <clears throat> Kemudian hindari di hari raya perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya. Nah, seperti tasyabbuh bil kufar, menyelisih orang-orang kafir ya, hindari nah pakai pakaian yang naam tidak syar'i ya. pakaian-pakaian <coughs> orang kafir hindari <coughs> ya. Taib atau naam berdandan di hari raya dengan mencukur jenggotnya misalkan ya nah atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat <clears throat> hendaknya dihindari atau wanita ya eh, berdandan keluar rumah hendaknya dihindari dan wajib untuk dihindari ya. <clears throat> Nah, <clears throat> berdasarkan riwayat sudah kita baca kemarin. Ya, wanita manapun yang keluar dari rumah pakai minyak wangi, wangi harum, kemudian tercium oleh laki-laki, maka dia adalah zaniyah, bezina. Ya. Kata Rasulullah SAW. Ya. Baik. Ini ancaman yang berat dari Rasulullah SAW. Ya. Maka apakah para wanita kaum muslimat ini tidak membaca hadis ini? Ya. Nah, sehingga yang kita lihat sungguh sangat uh, jauh berbeda dari kehidupan Islam. Ya jauh dari akhlak-akhlak muslimah ya. keluar bedaknya menor ya tebal ya nah doib al muhim wangi dan tidak cukup sampai di situ pakaiannya ketat pakaiannya adiknya dipakai pakaiannya anaknya dipakai ya. ketat nah. <coughs> Allahul musta'an musibah kaum muslimin kasihan ya di atas kejahilan, bodoh. Ya. Nah, sudah bodoh akan tetapi sayang sekali nggak mau belajar. Nah, Dan yang sangat disayangkan lebih disayangkan lagi dikasih tahu nggak mau, ya. Bahkan menuding ah kamu sesat, ah kamu teroris, ya. Nah, ah kamu al-muhim. Padahal kita ngasih tahu hadis ini nggak boleh perempuan keluar rumah tanpa hijab, ya Bahkan nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh menar-menor. Ya. Nah, ini malah berdandan, semua perhiasan dipakai, ya, antingnya, gelangnya, kerincing-kerincing. Ya. Nah, semuanya dipakai, pamer. Allah Allahul Musta'an. Baik ya, sangat disayangkan ya kaum muslimun nah sangat banyak yang terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini maka hindari ya minimal kita mulai dari keluarga kita nah, keluarga kita anak-anak kita ya. kalau bisa lagi lebih merambah kerabat kita, saudara kita, kalau bisa lagi tetangga kita, kalau bisa lagi masyarakat kita semua. Nah, kita mulai dulu dari keluarga-keluarga kita. <coughs> Kemudian juga jauhkan diri diri kita dan anak-anak kita dari sikap tabdir di hari raya. Ya. Nah, tabdir ya, seperti eh, apa ini? Ya, petasan. Ya. Naam, mercon ataupun apa ini namanya kembang api dan yang semisalnya ya ini hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali ya. <coughs> bahkan akan ditanyakan nanti di akhirat hartanya yang dia gunakan untuk beli petasan ya hartanya yang dia belikan untuk beli tadi nah apa kembang api atau yang semisalnya akan ditanyakan di akhirat nanti bahkan akan disidang kalau seandainya kan eh, tetangganya merasa terganggu dengan suara petasan tersebut. Ya, terganggu dia, nggak bisa tidur, nggak bisa ini, disidang nanti di hadapan Allah. Ya, nah, termasuk dia orang yang terzolimi. Nah, maka hati-hati dari berbuat tabdir <coughs> di hari raya. <coughs> nah, diri diri kita dan juga anak-anak kita. Ya biarlah anak-anak kita nangis pengen petasan ya. biar nangis nah daripada kita harus berhadapan dengan Allah nanti ditanya tentang uang kita ya nah baik Allah arahkan dengan apa ini permainan yang lain banyak kok permainan yang halal yang mubah ya banyak nah tidak cuma petasan di hari raya ya. nah belikan mobil-mobilan yang bisa pakai remote misalkan ya udah sibuk itu pakai mobil remote dia nggak mikir petasan lagi dia <coughs> nah Al-Muhim pandai-pandai kita untuk menghindarkan diri-diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat di hari raya. Nah. <coughs> Baik, <coughs> kita cukupkan insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. <clears throat> Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa tubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.